Sekarang kita masuk ke larangan yang kedua, babu tahrimin nifaq wa bayanu alamatihi. Bab haramnya nifaq dan penjelasan tentang tanda-tanda orang munafik. Apa itu nifak di akhi? Nifak pada asalnya mempunyai makna memperlihatkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Di mana ya nifak ini memperlihatkan seakan-akan itu baik. Para ulama membagi nifak menjadi dua macam. Yang pertama yang disebut dengan nifak nifakut takzib, menyembunyikan kekufuran, di mana hatinya mendustakan Islam dan mendustakan Rasul. Namun lisannya mengucapkan syahadat, badannya sholat, ya, badannya berpuasa, akan tetapi hatinya menaruh kebencian kepada Islam. Oleh karena itu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya membagi nifak menjadi dua. Kata beliau wa innama makna hadza inda ahli ilmi nifaqul amal. Ya, setelah beliau membawakan hadis tentang uh, tanda orang munafik itu tiga, ya, dan dalam satu riwayat ya, empat perangai yang merupakan eh, perangai orang munafik. Ya, kata beliau sesungguhnya makna maknanya menurut ahlul ilmi adalah nifak amal wa inna makana nifaqut takdzib ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya nifak takdzib itu ada pada zaman Rasulullah hakadha ruya anil Hasan al-Basri syai'an min hadha demikian yang diriwayatkan dari Al Hasan al Basri eh, eh, eh, Al Hasan al Basri ya di mana beliau berkata an nifaqu nifaqan nifak itu ada dua nifakul amal wa nifaku takdib Nifak amal dan nifak takdib Akal iman azani Allah wa iyyakum. Adapun nifak amal ya, maka ini tidak menyebabkan atau tidak menjadikan pelakunya keluar dari millatul Islam. Adapun nifak yang disebut dengan nifakut takdzib di mana ini adalah nifaknya orang-orang munafikin maka ini adalah yang menyebabkan pelakunya ya kekal di dalam api neraka akhal iman a'azani Allah wa iyakum sesungguhnya nifak adalah penyakit yang sangat berat sekali yang apabila seseorang ditimpa penyakit nifak ya maka hatinya akan menjadi kelam makanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ia sangat takut sekali dari penyakit nifak berkata Ibnu Abi Mulaikah adraktu salafina min ashabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsihi ma minhum ma minhum ahadun yaqul inna imanahu ka imani Jibril wa Mikail Aku mendapati kata Ibnu Abi Mulaikah ya, aku menemukan 30 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam semuanya sangat khawatir kemunafikan itu menimpa dirinya. Tidak ada di antara mereka yang berkata begini, ya bahwa imannya imannya sama dengan iman Jibril dan Mikail. Ya. Maka subhanallah ya akhi para sahabat semuanya takut khawatir kalau kemunafikan itu menimpa dirinya. Maka dari itu kewajiban kita akhi adalah merasa khawatir juga. Ya, jangan sampai kemunafikan itu menimpa diri kita. Al Hasan Al Basri berkata, "Ma aminahu illa munafiq wa ma khafahu illa mu'min." Tidak ada orang yang merasa aman dari penyakit kemunafikan kecuali itu orang munafik. Dan tidak ada orang yang merasa khawatir dan takut dari sifat kemunafikan ini kecuali ia seorang yang beriman. Iya, iya. Orang yang beriman takut sekali. Ya, setakut sekali hatinya terkena penyakit kemunafikan itu. Makanya, akhi disebutkan sebagian sahabat ada yang berdoa begini. Allahumma inni a'udzu bika min khusyu'in nifaq Ya Allah aku berlindung kepada engkau ya dari khusyuknya orang munafik faqila wa ma khusyu'un nifaq lalu kemudian ditanya apa itu khusyuknya nifak ya apa khusyuknya munafik kata beliau huwa an yural badanu khashi'an wal qalbu laysa bi khashi' yaitu badannya kelihatannya khusyuk ya tenang Masya Allah sementara hatinya tidak khusyuk Hatinya mikir ke sana kemari, kelihatan badannya kelihatan khusyuk, tapi hatinya tidak khusyuk. Kata para sahabat, ini namanya khusyuknya orang munafik. Naudzubillah. Kenapa para sahabat begitu sangat takut dari sifat kemunafikan, akhi? Ya. Kenapa? Hat, karena hati mereka dipenuhi dengan keimanan. Sehingga semakin kuat keimanan, semakin merasa takut ya khawatir kemunafikan itu akan menimpa diri kita. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tumbuhan nifak itu ya berdiri di atas dua ya pokok. Yang pertama adalah ya dusta, yang kedua adalah ria. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang munafik, "Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka dan apabila mereka berdiri salat mereka berdiri dengan malasnya mereka riak ingin dipuji manusia dilihat manusia makanya ya akhi orang munafik itu tandanya ya yang merupakan nifak amal tentunya merupakan sifat-sifat orang munafik yaitu dusta dan ria ya akhal iman a'azzani Allah wa iyyakum Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran banyak sekali sifat-sifat orang munafik coba kalau kita buka ya kitab uh, surat Al-Baqarah misalnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang mukmin itu empat ayat. <clears throat> menyebutkan sifat orang kafir dua ayat. Tapi ketika Allah menyebutkan sifat orang munafik itu 13 ayat. Kenapa akhi? Karena orang munafik itu memang berbahaya sekali ya untuk Islam dan kaum muslimin. Kenapa tidak? Bagaimana tidak berbahaya? ya mereka memperlihatkan keislaman wah masya Allah ya bajunya kelihatan baju orang Islam ya barangkali dia pakai gamis masya Allah ya pakai sorban berbahasa Arab fasih luar biasa tapi ternyata yang dia sampaikan racun yang berbisa maka dari itu akhi hati-hatilah ya, dari orang-orang munafikin ya yang memperlihatkan keislaman kebaikan dia berpakaian seakan-akan dengan pakaian ketakwaan akan tetapi hatinya ya ke, apa dipenuhi dengan kebencian dan keinginan untuk ke, apa namanya merusak Islam berkata Ibnu Qayyim mensifati ya penyakit kemunafikan dalam kitab Madarijus Salikin وأما النفاق فالداء العضال الباطن Adapun penyakit nifak adalah penyakit yang berat yang ada di dalam batin. Alladhi yakunu rajul mumtali'an minhu wa huwa la yash'ur fa innahu amrun khafiyyun 'ala an-nas. Wa katsiran ma yakhfa 'ala man talabbasa bih fa yaz'umu annahu muslihun wa huwa mufsid. penyakit nifak ini kata beliau. Ya. Terkadang memenuhi hati seorang hamba sementara ia tidak merasa. Ia begitu tersembunyi kepada manusia. Orang yang terkena penyakit kemunafikan terkadang tidak merasa. Ia menganggap bahwa ia sudah berbuat baik. Ia sudah berbuat islah, padahal ia telah berbuat kerusakan sebagaimana Allah menyebutkan tentang orang munafikin wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun apabila dikatakan kepada mereka jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi apa kata mereka kami ini ya hanya ingin berbuat islah demikian katanya kata beliau wa nau'an dan nifak itu ada dua macam akbar wa asgar. ada nifak besar dan nifak kecil Fal akbar yujibul khuluda finnar fi darkihal asfal. Di mana nifak akbar itu mewajibkan pelakunya kalau mati di atas nifak akbar itu kekal dalam api neraka ya bahkan di dalam keraknya api neraka sebagaimana Allah berfirman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak ya yang paling bawah dari api neraka naudzubillah. Huwa huwa apa itu nifak akbar kata beliau? An yudhira lil muslimina imanahu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yamil akhir. Wa huwa fil batin munsalikhun min dhalika kulli mukadzibun bih. Ia memperlihatkan kepada kepada kaum muslimin ya bahwa ia beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat. Tapi hatinya ia mendustakan semua itu. La yu'min bi anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala bashar ja'alahu rasulan linnas yahdihim bi idznihi, wa yunzirhum ba'sahu wa yukhawifuhum iqabahu. Dia tidak beriman ya bahwasanya Allah berbicara dengan wahyunya yang Allah turunkan kepada rasulnya dia tidak beriman bahwa Al-Qur'an memberikan hidayah memberikan peringatan bahkan sebagian mereka mengatakan Al-Qur'an boleh dikritik Al-Qur'an katanya ya makhluk yang tidak sempurna subhanallah demikian ya akhi Maka ya akhi ya azan ya Allah wa iyakum, penyakit munafik ini adalah penyakit yang berat sekali. Apa tanda-tanda di antara ya perangai-perangai sifat-sifat orang munafik? Yang pertama tadi sudah kita sebutkan akhi bahwa mereka itu suka berdusta. Dan sudah kita sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142 ya bahwa mereka itu orang yang suka menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Mereka berdusta kepada kaum muslimin, memperlihatkan keislaman seakan mereka itu orang yang baik. Ya, tapi kemudian ya sebetulnya mereka ingin merusak Islam dan kaum muslimin. Di antara tandanya apa ya, akhi? ria, Ya suka pengen apa sih? Pengen dilihat orang. Makanya Allah berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas." wala yadhkuruna Allah illa qalila <clears throat> kalau mereka berdiri salat ya, mereka berdiri dengan malasnya itu pun riak ya karena ingin dilihat manusia makanya akhi kalau kita ini ya ketika mendengar suara azan, Allahu akbar Allahu akbar ya hayya 'alas salat tapi ternyata hati kita kok berat ya untuk pergi ke salat itu tandanya sifat orang ya, sifat kemunafikan itu sudah ada di hati kita naudzubillah ya baru sholatnya semangat kalau dilihatin orang tapi kalau orang nggak ada yang lihat ya boros-boros semangat hati-hati waspada ya karena sifat kemunafikan telah ada pada diri kita apa di antara sifat orang munafik ya akhi wala yadhkurunallaha illa qalila dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Artinya mereka itu sangat sedikit sekali berzikir kepada Allah. Ya. Kalau mendengar nama Allah, hati mereka itu ya tidak merasa takut. Ya bahkan ya ketika mendengar untuk menyebut nama Allah itu lisannya keluh sekali. Paling banter ngomongnya yang di atas katanya. Untuk mengucapkan Allah susah paling mengatakan Tuhan ya kalau diterusin jadi hantu Tuhan Tuhan Tuhan tuh gitu kan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum seperti itu orang munafik kenapa hatinya sudah keras ya jarang dia berzikir kepada Allah ketika dia sedih ya dia senang bukan dengan mendengarkan Al-Qur'an tapi didengarkannya nyanyian musik seakan dia menganggap bahwa nyanyian musik itu sebagai pelipur laranya. Saking sedikit dia untuk berzikir kepada Allah. Iya. Maka na'udzubillah kalau ternyata kita ini termasuk orang yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini termasuk uh, sifat daripada orang-orang munafik. Di antara sifat orang munafik apa ya, akhi? ya mereka itu menganggap bahwa perintah dalam larangan Allah itu hanya sebatas beban ya bagi mereka ya Islam ini berat bagi mereka bahwa perintah-perintah Allah itu berat ya larangan-larangan Allah itu hanya sebatas beban sehingga mereka melaksanakan semua dengan keterpaksaan. Masya Allah ya akhi. Ya. Bahkan ketika mendengarkan ayat-ayat Allah seakan halilintar berada di telinga mereka. Ketika mendengarkan larangan-larangan Allah, ya hatinya berpaling darinya. Na'udzubillah. Ini sifat orang munafik. Makanya ya akhi, ya ketika menyebut Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang apa namanya? ya sifat-sifat orang munafik dalam surat Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam firman-Nya أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق atau seperti hujan dari langit yang ada padanya kegelapan. Demikian pula halilintar dan kilat. Yajalun asabi'ahum fi adhanihim as-sawa'iq hadar al-maut. Mereka menjadikan jari jemari mereka untuk menutup ya, telinga-telinga mereka ya karena kilat-kilat itu karena dia takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin dan Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang kafirin. Iya. Sehingga ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Perintah Allah, larangan Allah bagi mereka seakan itu adalah halilintar yang menyambar hati-hati mereka. Makanya antum lihat ya mereka itu mengatakan kenapa sih ya seakan-akan perintah dan Allah larangan itu berat sekali seakan Islam itu beban buat mereka ketika mereka mendengar larangan apa katanya kok kenapa sih sedikit-sedikit dilarang ya Ketika mereka mendengar perintah misalnya, mereka mengatakan apa ini beban lagi, beban lagi. Demikian ya akhi orang-orang munafikin naudzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sifat di antara sifat-sifat orang munafik tandanya demikian. Di antara tanda atau sifat orang munafik apa ya akhi? Ya. Mereka tidak merasa perbuatan mereka itu buruk mereka menganggap bahkan dirinya di atas kebaikan. Mereka sudah berbuat baik. Makanya sudah kita sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka berkata, orang kami kita sedang berbuat islah kok, ya. Ketahuilah kata Allah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Akan tetapi mereka tidak merasa. Ya akhi, demikian orang-orang munafik. Sifat orang munafik itu ya karena hatinya sudah terbalik melihat kebenaran menjadi sebuah kebatilan melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran sehingga mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu dalam rangka apa? Tajdid. Katanya ini dalam rangka memperbarui agama seperti yang dilakukan orang-orang liberal itu. Ya mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu baik. Ya mereka mengatakan jilbab tidak wajib. Mereka mengatakan syariat Islam sudah tidak relevan dengan zaman Ya mereka mengingkari berbagai macam syariat Allah Rabbul Alamin. Ya mereka menganggap ini baik. Ini katanya sebagai apa? Reformasi dalam Islam. Masya Allah. Ini sebagai tajdid katanya. Allahu Akbar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Iya. Maka dari itu ya akhi kalau ada orang yang melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil tidak pula Al-Quran atau hadis atau perbuatan para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in dan tidak pula ya ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat yang lainnya dan dia menganggap itu baik maka ya sifat kemunafikan itu telah muncul di hatinya Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi berkata, "Aqul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahu kepada kamu orang yang paling rugi amalannya? Siapa dia? yaitu orang-orang yang telah tersesat jalan ya sesat usahanya dalam kehidupan dunia sementara mereka telah mereka menganggap bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya Masya Allah ya nasallallahu salamata wal afiyah kemudian akhir di antara tanda orang atau sifat orang munafik apa saja akhir yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW bersabda ayatul munafiq salas. Tanda orang munafik itu tiga. idha haddasa kazab kalau berbicara dusta. Wa idha wa'ada akhlaf kalau berjanji tidak menepati. Wa idha tumina khana kalau diberikan yang amanah dia berkhianat. Ya, kata Rasulullah ini tanda orang munafik. Kalau berbicara dusta. Ya, sehingga apa yang terjadi, akhi, yang namanya orang yang sudah terbiasa dengan dusta pasti akan manis untuk berdusta. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa ini tanda orang munafik. Tanda orang munafik itu suka berdusta. Maka kalau kita dia melakukan kedustaan, berarti penyakit kemunafikan telah ada pada diri kita. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia tidak menepati. Kalau diberikan amanah dia tidak ya apa tidak amanah khianat ya harta rakyat dimakannya korupsi. Dia menginginkan jabatan hanya sebatas ingin mendapatkan meraup uang yang banyak. Dia bukan dalam rangsa, rangka melaksanakan amanah yang Allah bebankan kepada dia. Nasallallahu salamata wal afiyah al Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Demikian ya sifat-sifat orang kemunafikan. Maka kita mohon kepada Allah ya akhi keselamatan dari sifat ya munafik dan kewajiban kita adalah berhati-hati daripada sifat kemunafikan ini sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya begitu sangat takut dan khawatir pada diri mereka untuk ditimpa kemunafikan Sebagaimana telah saya sebutkan tadi ya, perkataan Ibnu Abi Mulaikah, aku mendapatkan 30 orang sahabat Rasulullah semuanya khawatir ya kemunafikan itu menimpa dirinya. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa oh, imannya sudah sama dengan iman mereka Jibril dan Mikail, tidak ada. Ya. Demikian ya akhi dan ya ini sebagai apa namanya pembahasan kita pada pertemuan kali ini dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan pertemuan yang akan datang ya larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala ya telah larang dalam sunnah nabawiyah yang sahih. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah demikian tadi pembahasan tentang mausu'ah al-manahi asyariyah fi sunatin fi fi sahih sunatin nabawiyah. Ikhwatul iman rahimakumullah dan ini penting sekali e, bab yang kedua ini kita membahas tentang E, bab haramnya berbuat menafik dan uh, penjelasan tentang e, alamat-alamat uh, atau tanda-tanda kemunafikan. Ikhwatul iman rahimakumullah bagi Anda yang pada kesempatan sore hari ini menyimak, Anda yang berada di jalan maupun Anda yang berada di manapun ketika anda pada saat ini menyimak tentunya ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Anda bisa bertanya di 0819896543 untuk Anda yang pada kesempatan sore hari ini ingin mengirimkan, mengirimkan pertanyaan via pesan singkat. Dan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa tanyakan di 8236543. Baik, Ikhwatul Iman rahimakumullah sudah banyak pesan singkat yang masuk di meja siar pada kesempatan sore hari ini. Di antaranya Ustaz ada satu buah pertanyaan eh, yang cukup menarik dari seorang pelajar kita akan bacakan. Assalamualaikum, mau tanya. Saya kan pelajar di SMA dan saya pengurus rohis. Kalau kita membuat acara muhasabah, tapi dengan fasilitas musik instrumental bagaimana Ustaz? Para pendengar, rohis artinya singkatan kerohanian Islam ya. Silakan Ustaz. Uh, Akhal Islam azani Allah wa iyakum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan musik ya, di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa akan ada di antara umatku suatu kaum yang menghalalkan musik. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya di mana Rasulullah SAW bersabda <clears throat> la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal sungguh benar-benar nanti akan ada orang yang menganggap halal ya dari umatku ya yaitu kemaluan zina sutra arak dan alat-alat musik maka dari itu alat-alat musik ya diharamkan dalam syariat Islam Barangkali orang yang mengatakan bahwa musik itu halal katanya dalilnya bahwa riat Bukhari itu hadis yang lemah. Padahal hadis ini sahih yang telah disambung oleh Ibnu Hibban dan ulama-ulama lainnya dan telah disepakati oleh para ulama ul Islam ini akan kesahihannya maka ya acara-acara seperti tadi ya disertai dengan musik intro instrumental ya itu semua tidak pernah dilakukan Rasulullah tidak pula para sahabat tidak pula para tabiin tidak pula para tabiut tabiin Bahkan acara muhasabah bersama itu sendiri tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah kita pernah mendengar ya Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan muhasabah bersama? Padahal kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muhasabah itu hendaknya dilakukan di dua tempat, sebelum beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal kita bertanya, apakah amalan yang saya lakukan ini sesuai dengan sunnah Rasul dan apa yang dilakukan oleh para sahabat atau tidak. Dan sudahkah ikhlas amalan saya? Kalau sudah ikhlas, sudah sesuai dengan contoh Rasul atau tidak? Ya, maka dari itu, ya, kepada antum tadi, ya, adik kita yang bertanya dari SMA, ya, tentunya kewajiban antum adalah berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk terus ya menelusuri sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuhasabah setiap amalan-amalan kita apakah sesuatu sudah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau belum. Nah. Baik, Ikhwatul Iman rahimakumullah berikut akan kita tanya, akan kita angkat pertanyaan maksud kami yang pada kesempatan sore hari ini sudah masuk uh, saudari kita dari Bekasi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya mengenai haji ya ya? Silakan. Ya, seseorang yang berniat haji dan hendak mendaftar, kemudian dia semangat, eh, lalu ia mengatakan ke teman-temannya kalau dia tuh hendak pergi ke haji. Di sisi positifnya sih ada teman yang jadi ingin untuk berhaji juga. Di sisi lain tuh ada juga yang menanyakan kapan uh, daftar hajinya, Kemudian dia takut uh, tidak ikhlas. Akhirnya dia bermaksud untuk uh, kalau terjadi diem-diem aja dia berangkatnya kapan, diem-diem aja dia takut banyak yang nanyain uh, kapan berangkatnya. Apakah ini dibolehkan Ustadz seperti ini? Karena uh, haji kan syiar yang harus ditampakkan. Seharusnya orang yang terjadi itu uh, bagaimana ya? Apa menyembunyikannya? Apa dia pas hari haknya aja mengatakan ke teman-teman yang lain tetangga dan tetangga tetangganya. Baik baik. Ya, kalau sekarang assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima Ustaz pertanyaannya? Iya. Silakan. Uh, pertama, kalau ternyata dia takut ya apabila misalnya diketahui oleh teman-temannya atau saudara yang lain apa yang lainnya tetangganya menyebabkan diarrea maka yang lebih baik dia tidak apa namanya tidak uh, memperlihatkannya alias menyembunyikan amalannya tidak apa-apa iya yeah. kenapa karena pertama keselamatan ya amal kita itu harus lebih didahulukan daripada ya orang-orang mengetahui amalan haji kita maka dari itu ya tidak perlu dia mengumumkan ke orang-orang, ke teman-temannya, saya mau haji. Ya, makanya kita tidak pernah mendengar Rasul dan para sahabat atau para sahabat kalau mau haji misalnya ngomong-ngomong ngumumin ke orang-orang saya mau haji. Ya, Bahkan ada seorang ulama Abdullah bin Mubarak selama hidupnya 60 tahun 60 60 tahun ya lebih beliau selalu berhaji setiap tahunnya sampai beliau berhaji sampai lebih dari 60 kali. Maka uh, masalah memberitahu itu bukan sebuah ritual haji dan bukan pula sebagai sebuah kewajiban haji. Kalau kita memberitahu ke teman-teman sebatas untuk supaya diminta didoakan saja, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, gak jadi masalah. Tapi kalau dia tidak beritahu teman-temannya pun itu tidak bermasalah. Iya. Akan tetapi kata para ulama adabnya mendingan bagusnya coba datang kepada orang yang soleh, yang orang yang alim, ia meminta wasiat, nasihat yang baik ya, agar supaya ia mendapatkan haji yang mabrur. Makanya ya, walimah haji atau walimah safar, maaf, disebutnya walimah safar dilakukan oleh para sahabat itu ketika pulang dari haji atau dari dari safar safar yang sifatnya itu ya safar di mana sebutkan dalam dalam hadis Imam Bukhari dalam sahihnya ya bahwasannya ada seorang sahabat ya ketika ia pulang dari safar bepergian jauh ya maka beliau menyembelih seekor kambing dan membagi-bagikannya kepada tetangga-tetangganya demikian tidak mengapa makanya ya uh, haji itu atau memberitahu kepada teman-teman itu bukan ritual haji bukan pula sebagai sebagai sebuah kewajiban akan tetapi melihat keadaannya kalau kita takut ya hati kita riak dan ingin dipuji orang maka yang lebih baik ya kita tinggalkan dan apa apa yang tidak perlu kita memberitahukannya kepada orang lain. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan angkat untuk penelpon pertama pada kesempatan sore hari ini. Penelpon kedua maksud kami ada Abu Hasan di perjalanan. Iya, silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini Ustaz, uh, jadi mengenai sifat kemunafikan. Jadi jika ada seseorang dia sudah uh, belajar mengenai uh, sunnah, dia sudah berusaha uh, apa ber, ber, berakidah dengan benar dan dia sudah mengamalkan akidah secara uluhiyah, uh, rububiyah, ada asma wa sifat Begitulah dia juga menjalankan semua perintah agama dan menjauhi larangannya. Tetapi di suatu kali dia terjerumus dalam suatu perbuatan maksiat, di mana perbuatan maksiat itu adalah salah satu ciri dari orang-orang munafik. Misalkan dia tidak menepati janji atau dia mungkin berdusta. Apakah dia e, eh, serta merta mendapat e, gelar sebagai orang munafik dan akan kekal di kerak neraka ya? Demikian pertanyaan saya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Akhul Islam. Sudah kita sebutkan tadi di awal bahwa nifak itu ada dua macam. Ada nifak akbar yang yaitu memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran ya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua nifak amal yang disebut dengan nifak asghar. Apa itu? Yaitu merupakan perangai-perangai kemunafikan yang merupakan termasuk dosa-dosa besar. Orang yang melakukan nifak amali, dia pelakunya tidak dikatakan kafir, tidak pula dia kekal dalam api neraka jika mati di atasnya. Akan tetapi menjadikan pelakunya fasik dan tidak disebut dia secara mutlak dia orang munafik tidak. Tapi kita katakan ia sudah jatuh kepada salah satu perangai kemunafikan. Ya dan itu merupakan dosa besar dan pelakunya menjadi fasik. Maka kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kecuali kalau dia melakukan salah satu perangai kemunafikan ini karena juhu dan wa'inad. Ya, sengaja dia menantang Allah dan Rasulnya. Maka jelas seperti ini masuknya kepada nifak akbar yang pertama tadi. Tapi kalau dia misalnya berusaha beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia sudah melaksanakan perintah menjauhi larangan, ya. Tapi kemudian dia suatu ketika jatuh kepada perkataan dusta atau yang lainnya, maka ia jatuh kepada dosa besar. Ya, dia imannya berkurang dan tidak disebut dia sebagai orang yang munafik. Ya, akan tetapi dia fasik dikakibatkan daripada dosa besarnya itu maka kewajiban dia dapat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan eh, lihat dan kita akan alihkan perhatian kita kembali kepada SMS yang masuk pada kesempatan sore hari ini. Ada sebuah pertanyaan yang cukup bagus tentang bagaimana kaifiat kita berdoa e, untuk berlindung dari sifat kemunafikan. Assalamualaikum, Ustadz saya Agus dari Jakarta ingin bertanya, bagaimana kita berlindung dari sifat-sifat kemunafikan Ustaz? Silakan. Bagaimana kita berlindung dari sifat kemunafikan? Yang pertama, kita harus mempelajari dulu tentang sifat-sifat orang munafik. Ya, agar kenapa? Agar apabila sudah kita mempelajarinya, kita sudah mengetahuinya, kita berusaha untuk menjauhinya. Sebab percuma kita berdoa sementara kita jatuh dan tidak faham tentang sifat kemunafikan. Ya karena doa itu juga harus disertai dengan usaha, Iya. Yang kedua, kita harus mempertebal keimanan kita kepada Allah. Ya betul-betul. Ya memperkuat keimanan kita kepada Allah dan meyakini kebenaran Islam. Ya memperkuat keikhlasan kita kepada Allah. Ya sehingga pada waktu itu kita terjauh daripada sifat orang munafik. Yang ketiga, ya kita harus merasa bahwa jangan merasa bahwa kita ini imannya sudah merasa sama dengan mereka Jibril dan Mikail sudah hebat. Sebab kalau orang sudah merasa imannya hebat pada waktu itu dia dia akan merasa aman dari makar Allah. Ya, makanya Ibnu Abi Mulaikah tadi berkata adraktu salasina min sah min min, min sahabah aku bertemu dengan 30 sahabat ya semuanya khawatir kemunafikan atas dirinya menimpa, menimpa dirinya. Ma minhum min ahadin, tidak ada seorang pun yang berkata bahwa imannya sama-sama dengan iman Jibril dan Mikail. Artinya para sahabat padahal Masya Allah ya, bagaimana keimanan para sahabat yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tapi subhanallah para sahabat itu tidak pernah merasa bahwa imannya sudah sama dengan imannya Rasulullah ataupun imannya sudah sama dengan imannya malaikat Jibril dan Mikail. Ya. Maka dari itu orang yang seperti ini yang selalu merasa takut kepada Allah dan merasa khawatir dari sifat-sifat orang munafik, dia insya Allah akan terhindar dan terlindung daripada sifat-sifat orang munafik. Tapi kalau dia sudah merasa aman dan merasa bahwa imannya sudah hebat, ya, maka biasanya dia mudah sekali untuk jatuh ke dalam sifat kemunafikan. Assalamualaikum salamat wa Taib iman rahimakumullah sudah masuk uh, di lain telepon kami. Al-Akh yang bertanya yaitu Pak Asmad ya yang saat ini berada di perjalanan. Silahkan Pak Asmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau kita diundang, ini kebetulan kan musim haji ada tetangga yang mau naik haji, diundang ke rumahnya untuk acara ya semacam atau safar gitu, gimana kira-kira Ustaz? Iya, terima kasih Pak. Silakan Ustaz. Sudah kita sebutkan tadi bahwa acara-acara seperti itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau antum diundang dan tujuan antum datang untuk memberikan nasihat yang baik, tidak apa-apa. Iya, tapi kalau antum diundang hanya sebatas untuk meramaikan acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat itu, maka dikhawatirkan masuk pada firman Allah wala ta'awalu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kita termasuk yang saling tolong-menolong di dalam ya perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Maka kewajiban Bapak adalah memberikan nasihat-nasihat yang baik ya kepada teman Bapak ya dan memberitahu kepada dia perkara-perkara yang dia butuhkan untuk apa namanya dia lakukan selama hajinya ya berupa keikhlasan dan juga agar sesuai, sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Ikhwatul Iman Rahimakumullah semakin uh, menarik sekali uh, tanya jawab kita pada kesempatan sore hari ini dan semakin banyak penelpon dan juga pengirim pesan singkat yang masuk karena memang tentang kemunafikan ini kita tentunya sangat takut sekali untuk kita terjerumus di dalamnya. Ikhwatul Iman rahimakumullah sudah ada penelpon yang masuk Pak Khairuddin di Kemanggisan. Silahkan Pak. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Eh, saya mau bertanya kalau eh, orang ini, ini eh, sholatnya rajin, apanya rajin, artinya dia nggak pernah sholat berjamaah gitu jarang sekali dan dia paling ya Jumat atau apa gitu. kalau tiap hari lima waktu itu jarang walaupun ada di rumah di sholat di rumah lagi itu apa bisa dibilang dia kemasukan kemunafikan apa dia orang munafik ya gitu Ustaz itu aja yang saya tanyakan Ustaz Eh, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. kata eh, kata-kata munafik secara mutlak biasanya ya diberikan kepada munafik yang akbar seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang mem yang menyembunyikan keimanan apa kekufuran dan memperlihatkan keislaman. Ya, adapun orang Islam yang dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian dia jatuh kepada salah satu dari perangai kemunafikan, tidak kita katakan dia sebagai orang munafik secara mutlak begitu. Tapi kita katakan ia telah jatuh kepada salah satu daripada perangai-perangai kemunafikan. Dan itu termasuk ya apa namanya dosa besar bukan dosa kecil. Ya orang yang malas untuk sholat, ya eh, apa namanya malas untuk sholat itu adalah merupakan salah satu sifat daripada kemunafikan. Kenapa dia malas sholat? Karena dia menganggap sholat itu beban. Ya, kenapa dia apa namanya ya apa namanya baru semangat sholat kalau dilihat orang itu menunjukkan bahwa dia kurang beriman kepada Allah bahwasanya Allah yang melihat dirinya. Ya. Maka dari itu kalau ada orang yang malas sholat berjamaah ya tentunya barangkali dia karena ketidakfahaman dia misalnya tentang pentingnya sholat berjamaah ya, maka pada waktu itu kita beritahu ya, kepada dia bagaimana pentingnya sholat berjamaah bagaimana pahala yang besar ya, kita beritahu bahwasanya sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan sholat fajar kata Rasulullah SAW ya, dalam hadisnya afqalus sholati alal munafiqin sholatul fajri wa sholatul isya ya Nah, ini coba ya kita sedikit memberikan nasihat kepada dia, ya memberikan hadis-hadis tentang keutamaan dan keistimewaan sholat, sholat berjamaah, ya sehingga pada waktu itu dia sadar ya dan dia terbangkit semangatnya untuk apa mendapatkan pahala Allah dan keriduannya. Nah. Ya, ikhwatul iman yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali akan kita lihat pesan singkat kita yang masuk Eh, sangat banyak sekali pada kesempatan sore hari ini. Jadi mohon bersabar untuk Anda yang masuk via telepon ya. Kita akan angkat telepon dan pesan singkat secara bergantian. Assalamualaikum Ustadz saya Umu Dafa di Cikarang. Saya mau tanya, bila setiap beribadah kepada Allah dikarenakan ingat mati karena takut asab Allah, Apakah itu termasuk tanda-tanda orang munafik Ustaz? Syukron, silakan. Ya subhanallah, bagaimana akan dikatakan orang munafik? Bila ia sholat karena takut kepada Allah dan takut dari azab Allah. Sementara orang munafik tidak takut azab Allah. Sementara orang munafik tidak beriman kepada Allah. Orang yang sholat karena ia takut dari azab Allah. Orang yang sholat karena mengharapkan pahala Allah dan ah, ia kehidupan akhirat itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah. Ya, dia sama sekali tidak termasuk orang-orang munafikin. Rasulullah salamata Nah. Berikutnya masih dari pesan singkat kita yang masuk pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik. Ana mau tanya, jika seseorang sudah tahu ilmunya bahwa sesuatu itu tidak boleh dilakukan, tapi dia langgar juga dalam bermaksiat kepada Allah, Apakah itu termasuk dari sifat munafik katanya? Mohon penjelasannya Ustaz Syukron dari Abu Ifah di Tangerang. Silakan. uh, ini termasuk kata tanda ittibaul hawa yang mengikuti hawa nafsu. Orang munafik ya dia biasanya merasa perbuatannya itu tidak baik apa perbuatannya baik makanya sudah kita sebutkan tadi Ya, Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Eh, Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, "Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi." Ia berkata, "Kami sedang berbuat kebaikan." Sedangkan orang yang ngikutin hawa nafsu dan tahu itu maksiat, dan mengakui bahwa dia berbuat maksiat dan berbuat kesalahan berarti ya dia mengikuti hawa nafsu ya kalau orang munafik tidak mengakui itu salah bahkan mengakui bahwa, mengatakan bahwa itu perbuatan yang baik makanya kalau ada orang berbuat maksiat lalu menganggap bahwa perbuatan maksiat itu baik bagus maka kemunafikan telah ada di hatinya tapi orang berbuat maksiat dan dia menyadari bahwa itu maksiat dan salah maka dia pengikut hawa nafsu ya memang sama-sama dosa tapi tentu dosanya orang munafik lebih berat dibandingkan dengan dosanya pelaku pengikut hawa nafsu walaupun dua-duanya dosa besar menyebabkan pelakunya ya apa namanya fasik ya berkurang keimanannya maka dari itu ya orang yang berbuat maksiat dan mengakui kesalahannya tersebut dan dia tetap aja berbuat maksiat karena mengikuti hawa nafsunya, itu dikhawatirkan akan menganggap baik perbuatannya. Sehingga kalau dia sudah menganggap baik dan biasa-biasa saja berbuat maksiat, maka hati-hati sifat kemunafikan atau penyakit nifak itu ya telah mulai menjalar ke tubuhnya, ya ke hatinya dan bisa merusak agamanya. Nah. Ya, ikhwatul iman kita akan angkat kembali kita beralih ke telepon yang masuk di meja siar pada kesempatan sore hari ini. Ada Umu Naufal di Citayam. Silahkan Umu Naufal. Assalamualaikum ya Ustaz. Wal- ini saya mau nanya, kalau misalkan kita ngaji gitu. Umu Naufal? Ya. Umu Naufal, mohon tolong dikecilkan dulu suara radionya. Oh iya, begini kalau seandainya kita ngaji, kemudian kita diberikan daftar untuk muter Eh, ngaji kita gitu maksudnya ditandain sekian sekian oleh ustazahnya gitu kira-kira begitu boleh nggak ya ustaz jadi kita kalau ngaji tuh harus ngasih tahu ngaji kita sampai di mana gitu setiap saat yang di rumah tuh harus kita setorkan ke situ itu gimana ya ustaz sebetulnya Ibu, Ustaz Ibu Ibu Ya Mohon maaf Suara telepon Ibu bergetar Mungkin bisa dicoba pakai telepon yang lain Kurang jelas uh, Diterima di masih, masih Ibu. Sekarang gimana nih? Masih, masih Ibu, masih. Kurang lebihnya pertanyaan Ibu adalah Ibu mengaji, ah, kemudian harus harus ya, setor. Setor, ha, kemudian harus ditandai batasnya segini segini gitu. Ngaji ngaji Al-Qur'an, baca nah, Al-Qur'an. Nah, al iya tadarus di rumah tuh harus disetorin sama ustazahnya gitu tuh kira-kira hukumnya gimana. Oh gitu. Iya baik, baik, Bu. Karena kan amal salat apa amal ngajinya kita kan niatnya sebenarnya kan karena Allah kalau disetor gitu gimana. Baik, gitu. baik Ibu difahami. Terima ya, kasih Ibu. Ya. Jazakallah iya. khair. Afwan. Jadi eh, kita membaca Al-Qur'an di rumah karena juga belajar dengan ustazah, ustaz sehingga ditanya sama ustadahnya sampai di mana tadi ngajinya di rumah seperti itu boleh apa tidak silahkan uh, pertama bahwa ya seperti itu kalau memang untuk kemaslahatan si murid supaya si murid lebih banyak belajar dan lebih banyak dia termotivasi untuk uh, apa namanya membaca Al-Qur'an itu tidak apa-apa. Ini termasuk maslahat. ya Tentunya Ya, dengan cara seperti itu semakin si murid itu menambah frekuensi membaca Al-Quran sehingga semakin dia banyak mempraktikkan barangkali ya kaidah-kaidah tajwid yang telah diajarkan oleh gurunya tersebut dan ini baik sekali ya dan tentunya si murid ya berusaha untuk mengikhlaskan niat kita niat dia ya karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena gurunya nah Ikhwatul Iman Rahimakumullah Pertanyaan kita akan tampilkan atau kita tayangkan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, apakah jika seorang mau beribadah lalu dilihat orang, maka ia tidak jadi beribadahnya? Apakah ia termasuk orang munafik Ustadz? Dari Tatang di Jakarta, silakan eh, disebutkan oleh sebagai sebagian ulama berkata mentarokal amal liajilin nas fahuwa murai. Siapa yang meninggalkan amalan karena manusia, biar ia. Dan siapa yang beramal karena manusia, dia berbuat syirik. Iya. Kalau ada orang yang mau beramal soleh, kemudian gara-gara dilihat, dilihat orang dia nggak jadi beramal, iya, dikhawatirkan ketika dia meninggalkan amalan tersebut, setan berkata kepadanya, tinggalkan amalan itu, supaya kamu dianggap ikhlas oleh orang itu. Jadi akhirnya ria model model model lain ya sehingga dia tidak jadi mengamalkan mengamalkan, mengamalkan kebaik, kebaikan itu karena ingin disebut bahwa dia ikhlas oleh orang tersebut. Tapi kalau misalnya dia meninggalkan amalan yang baik tersebut karena dia menghindari apa namanya e, eh, ria dan memang takut sekali dari ria, kita lihat amalan apa itu. Apabila itu adalah amalan-amalan yang bersifat zahirah seperti sholat berjamaah, ya, maka tetap kita sholat berjamaah. Ya sambil terus kita memperbaharui terus ya, menintrospeksi terus ya e, niat kita. Dan terus kita melawan e, keinginan ataupun perasaan-perasaan ingin dipuji ataupun ya e, ingin dilihat orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang merasa takut dari kedudukan robnya dan menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Subhanallah. Tapi kalau ternyata amalan-amalan itu adalah amalan-amalan sunnah yang bisa kita sembunyikan, yang lebih baik kita sembunyikan. Seperti sodakah, sholat-sholat sunnah, ya, dan yang lainnya. Dan menyembunyikan amal itu termasuk perbuatan yang terpuji sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Di antaranya kata Rasulullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Ada seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah. Fa'akhfaha lalu ia sembunyikan dia. Ya hatta la ta'lama ya shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan juga Rasul sabda warajulun Allah khalian fafadat ainah. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu air matanya berlinang. Iya. Kadang ada orang yang berzikirnya di depan orang, lalu yang lainnya berlinang air matanya, tapi ketika sendirian tidak. Itu karena keikhlasannya yang kurang dan rasa takut dia kepada Allah yang kurang. Nah, kalau ternyata amalan-amalan tersebut bisa kita sembunyikan, alhamdulillah, ya kita sembunyikan saja. Ya, adapun kemudian ya setiap kali kita mengamalkan kebaikan dilihat orang akhirnya kita tinggalkan tinggalkan berapa banyak ya ruginya kita berapa banyak kalau begitu amalan-amalan kebaikan yang kita tinggalkan maka ya kalau amalan itu memang memang mau tidak mau harus kelihatan orang ya kita berusaha untuk melawan, melawan hawa nafsu kita ya jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang riak Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah saat ini sudah masuk Ibu Nia di Jakarta. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Uh, saya mau bertanya, saya seorang guru kita, uh, sedangkan uh, ah, udah mengajarkan <clears throat> pelajaran kepada anak-anak itu kadang-kadang harus dengan ceritanya begini atau ceritanya begitu. Tapi bagaimana Iya. Eh, rupanya pertanyaan terputus ya e, dari lain telepon ibunya dan kita akan lanjutkan kepada pertanyaan kita alihkan kepada pertanyaan pesan singkat yang masuk pada kesempatan sore hari ini. Ya, kita akan angkat SMS dari Abu Amal di Bekasi. Assalamualaikum, bagaimana kalau belum bisa menjalankan ajaran agama secara kafah? Apakah kita dikategorikan munafik? Silakan eh, Kita belum bisa menjalankan agama secara kafah. Apa maksudnya? Kalau maksud maksudnya bahwa kita belum bisa mengamalkan seluruh Islam secara keseluruhan, ya semua kita mengatakan begitu. Ya, tidak saya, tidak antum, tidak pula para ulama, tidak ada yang mengatakan bahwa dia sudah mengamalkan seluruh ya Islam ini. Tapi kalau yang dimaksud artinya saya belum bisa mengamalkan secara kafah, artinya saya belum bisa meninggalkan larangan-larangan Allah dan belum bisa mengamalkan sebagian kewajiban yang saya ketahui yang telah Allah wajibkan kepada saya. Kenapa? Ya, pertanyaannya kenapa? Ya. Bila ia menjawab, saya belum mampu. Ya kita katakan, ya Kenapa engkau tidak mampu, sementara teman antum mampu? Padahal dia manusia seperti antum, dia makannya sama dengan antum, sama-sama hamba Allah, kenapa antum tidak mampu? Rasa lemah atau kita merasa lemah ya untuk melakukan sebuah kewajiban atau meninggalkan sebuah larangan ini akibat daripada lemahnya keimanan kita. Dan ingat, ya, lebih baik kita bersabar sedikit. ya, menghadapi pahitnya melawan hawa nafsu dan syahwat daripada kita bersabar dibakar dalam api neraka. Nauzubillah. Assalamualaikum. salamata wal afiyah. Maka dari itu, ya, kalau kita mengatakan saya belum bisa apa menjalankan Islam secara kafah, ya, jilbabnya masih nyebelepotan, dia masih nggak mau pakai jilbab dengan alasan belum mampu ya kemudian dia apa namanya masih meninggalkan sebagian sholat yang lima waktu dengan alasan belum mampu sampai kapan sampai ajal menimpa apa men, apa namanya menjemput kita ya subhanallah pada Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di antara ya lima orang ya yang termasuk uh, penduduk api neraka yaitu al-dhaif alladzi la zubrolah orang yang lemah yang tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk menahan hawa nafsu dan syahwatnya. Dia selalu memperturutkan hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu dengan klaim saya lemah. Kata Rasulullah, orang seperti ini di antara penduduk api neraka adalah orang yang lemah, la zubrolah. Tidak ada ya keimanan dia atau kekuatan dia untuk menahan hawa nafsu dan syahwatnya itu maka segera kita kembali kepada Allah. Ya, segera kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita mohon terus kepada Allah taufiknya. Dan segera pula kita berteman dengan orang-orang saleh. Kenapa dia bisa? Saya tidak bisa. Jangan kemudian mencukupkan diri. Alhamdulillah, saya masih sholat lima waktu. Teman saya itu yang gak sholat-sholat. Jangan seperti itu perbandingannya. Tapi perbandingkan dengan yang lebih baik dari kita. Karena masalah akhirat itu kewajiban kita berlomba-lomba. Nah. ya, ihwatul iman rahimakumullah. Berikut pertanyaan sudah kembali masuk di layan telepon kita dari uh, seorang ibu kita di Kemayoran, hamba Allah. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini Ustaz, saya waktu naik haji itu udah umur 60 tahun lewat sedikit jadi tenaga maupun pikiran udah ya berkurang itulah nah itu yang jadi pikiran saya waktu saya lempar jumroh itu yang setengah lingkaran apa namanya lupa itu saya udah dekat dengan itu tapi saya bukan melempar tapi saya memasukkan batu ke dalam lubang itu gitu itu sekali kan tiga kali lempar tapi itu yang sekali doang gitu jadi yang jadi pikiran saya nih ya, di saya sah atau tidak kalau nggak sah saya untuk ngulang lagi tidak mungkin karena apa saya udah jalan aja sudah susah memang fisik saya sih ya masih alhamdulillah lumayan tapi untuk eh, ingatan masih lumayan tapi fisik ini sudah lemah sekali gitu jadi saya mohon penjelasannya Ustadz dan sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Haji Ibu sah. Alhamdulillah. Iya. Karena ya, sesuatu yang kita tidak ketahui, Allah tidak akan apa namanya e, memberikan artinya Allah tidak akan membebani sesuatu kecuali seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya dan apabila kita tidak ketahui waktu-waktu itu ya karena ya kita tidak tahu misalnya Allah memaafkan kita insya Allah ya toh ibu sudah berusaha untuk melaksanakannya dan ya apa yang ibu lakukan insya Allah sudah benar ya dan tidak mempengaruhi keabsahan haji ibu ya kecuali kalau kita meninggalkan rukun haji kalau kita meninggalkan rukun haji seperti tidak wukuf di Arafah atau tidak tawaf ifadah atau melanggar larangan haji yang itu bisa membatalkan haji seperti bersetubuh maka pada waktu itu bah, batal hajinya. Adapun seperti yang disebutkan ibu tadi sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan haji ibu. Alhamdulillah. Nah. Iya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan angkat kembali secara bergantian pesan singkat yang masuk pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari Umu Aisyah kalau suuzon dan menggibah sesama muslim, apakah termasuk ciri munafik Ustaz? Silahkan. Ya akhi, eh, berburuk sangka kepada setiap muslim atau sesama muslim itu adalah perbuatan yang mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya itu termasuk ya dosa. Allah berfirman, "Inna ba'adha dhanni ism Sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah dosa berburuk sangka kepada seorang muslim yang baik-baik tanpa ada bukti yang jelas ya sebatas berburuk sangka adalah perkara yang tidak di, perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya kita tidak bisa katakan bahwa itu tanda orang munafik karena ini butuh dalil. Akan nah, tetapi perbuatan ini sangat berbahaya. Ya, karena kalau sudah kita berburuk sangka biasanya kita akan menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang merugikan ataupun bahkan merendahkan derajat orang itu. Sehingga pada waktu itu kita memandang dia dengan pandangan yang buruk. Bahkan terkadang mulut pun akan menjelek-jelekan dia na'udzubillah. Maka dari itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata la tazunnanna bi kharajat min akhika su'a wa anta tajidu laha mahmala Jangan kamu berburuk sangka dengan kata-kata yang keluar dari mulut saudaramu, sementara engkau masih menemukan ya makna-makna yang tentunya kita bisa berikan udur dulu kepada dia. Oh barangkali dia mengucapkan kata-kata itu karena ketidaktahuan. Oh barangkali karena begini dan begitu. Adapun kita berburuk sangka, ya, ini dari syaitan setan berusaha untuk menanamkan bibit-bibit perusuhan di antara kita. Ya, maka dari itu segera kita hilangkan buruk sangka itu, bertakwa kepada Allah, husnudzonlah kepada setiap muslim, kecuali kalau dia memperlihatkan keburukan. Ya, kewajiban kita adalah menghukumi sesuai dengan yang dia tampakkan kepada diri kita. Apalagi gibah. Gibah itu termasuk ya akhul Islam azan sifat orang munafik. Ya karena orang-orang munafik itu mereka menggibah kaum mukminin, menjelek-jelekan di belakang. Ya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim ya apa namanya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman mereka mengatakan kami beriman tapi kalau mereka sudah bertemu dengan setan-setan mereka mereka mengatakan kami hanya memperolok mereka memburuk-burukan. Ini merupakan perangai ya orang munafik yang ngomongin orang di belakang tuh. Gak bagus. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa riba itu ada 70 pintu. Ya. Dan riba yang paling riba adalah apa? Yaitu istifaratul mar'i al air di akhi. Ya, yaitu apa namanya merusak kehormatan ya saudaranya sesama muslim. Maka gibah adalah ya dosa yang amat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, segera kita bertobat kepada Allah dan memohon kepada Allah ampunannya. Nah. Ya, ikhwan rahimakumullah. Masih dari pesan singkat yang masuk pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Dari Ibnu Muslih di Bogor. Barakallahu fikum. Ana termasuk orang yang lebih suka mendengarkan kajian daripada ayat-ayat Al-Quran, Ustadz. Jadi ketika roja memutar ayat-ayat Al-Quran, Ana ganti dengan mendengarkan rekaman-rekaman kajian. Apakah ini termasuk tanda kemunafikan, Ustaz? Silahkan. E, eh, tentu tidak. Karena mendengarkan kajian itu termasuk memahami tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Apabila kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, barangkali kita tidak, tidak memahami apa maksud daripada yang diinginkan daripada ayat-ayat itu tapi ketika kita mendengarkan kajian, kita bisa memahami lebih dalam tentang ya apa namanya hakikat daripada apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulnya. Sehingga dari situ kita lebih memahami tentang ayat-ayat Al-Quran, kita lebih memahami tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengapa. Selama hati kita ya apa tidak kehilangan cinta kepada Al-Quran dan cinta untuk mentadaburi Al-Quran. Allah Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, kita akan angkat kembali telepon yang masuk pada kesempatan sore hari ini dan ini adalah telepon kita yang terakhir pada kesempatan sore hari ini. Masuk eh, telepon dari Bapak Endang di Tangerang. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Eh, saya mau tanya, sekarang ini saya lagi berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul Cuman satu yang belum bisa yaitu kebiasaan saya itu merokok Ustaz. Pertanyaan saya apakah nanti saya akan masuk neraka kalau ditakdirkan Allah saya meninggal sementara saya masih tetap merokok. Itu aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Bapak sudah berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Cuma ada yang satu ini susah benar untuk ditinggalkan. Apa itu merokok? dan ini menjadi apa namanya ya hal yang sama juga menimpa banyak sekali dari saudara-saudara kita yang sudah berusaha untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya ya kenapa? karena rokok itu mengandung nikotin sehingga dia ketagihan kalau nggak ngerokok puyeng Bapak kewajiban Bapak bersungguh-sungguh untuk ya ada keinginan keras untuk meninggalkan rokok iya kewajiban adalah berusaha sekeras mungkin karena ya keinginan yang keras itu yang akan memberikan kekuatan kepada Bapak sehingga memberikan kemampuan dan kemudahan untuk meninggalkan rokok. Berapa banyak orang yang Masya Allah yang tadinya satu hari mungkin bisa dua bungkus ya lebih akhirnya sedikit demi sedikit dia kurangi, kurangi, kurangi Ya kenapa? Karena keimanan dia kepada Allah dan rasa takut dia kepada Allah. Setelah dia tahu bahwa itu adalah hukumnya haram dan bahwasanya itu memberikan mudarat kepada dirinya dan kaum muslimin. Ya. Karena ada keinginan yang kuat itu akhirnya dia ya untuk mengurangi sedikit demi sedikit akhirnya lama-lama hilang sama sekali. Alhamdulillah. Maka ya kewajiban Bapak adalah berusaha. Jangan menyerah kalau kita sudah menyerah kepada hawa nafsu dan syaitan, berarti kita sudah kalah. Ya, naudzubillah kalau kita termasuk orang-orang yang mati suul khatimah. Naudzubillah. Assalamualaikum assalamata wal afiyah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada bapak dan kepada saudara-saudara kita yang masih ya suka merokok itu ya untuk meninggalkannya. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sudah menyelesaikan acara kajian ilmiah kita pada kesempatan sore hari ini Dalam pembahasan kitab Mausu'ah Al-Manahi Asyariyah Fi Sahihi Sunnatin Nabawiyah Ikhwatul Iman Rahimakumullah Menarik sekali pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini dan tentunya kami Mohon maaf apabila ada kesalahan yang terucap pada diri kami dan untuk Anda yang pada kesempatan sore hari ini telah ikut serta dan telah Eh, berkirim pesan singkat maupun berkirim telepon, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan tentunya tidak semua telepon dan pesan singkat dapat kami uh, tayangkan karena keterbatasan waktu dan lain hal. Ikhwatul iman rahimakumullah, semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.